إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم Iya. Bismillahirrahmanirrahim Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun Fama kana jawaba qaumihi illa angkalu khriju illa angkalu akhriju ala lutim min qaryatikum illa angkalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu toharun Walu lan ngilingo sira Muhammad yang Nabi Lut Atau ngelingno sira tentang ini Nabi Lut mansuban dilafat luton dinasobno dinasobno bizkur kelawan fi'il uskur mukot darin kang den kira-kira no koblahu atau daron, sifati lafat uskur kang den kira-kira no koblahu kang sedurung lafat luton waskur luton wa yubdalu lan den badal minhu sanging dawuh wa luton apa dawuh ifqa lati nalikane ngucap sapa nabi lut li maring kaumina nabi lut ata atun al fahisha ata atun ana ta sira kabeh al fahisata ing barang sing jemberi fahisah fahisha sing jemberi sing jorok sing elek Maknane aliwato tegese nekani liwat. Liwat itu nekani tiang sejenis. Wa antum haliti sira kabeh tubsiruna naiku ningali sira kabeh. Maknane transparan iku. Ayub siru tegese ningali sapa dugum sebagian sira kabeh badan ini sebagian inhimakan krono larut larut terjerumus inhimaku larut sing pun terjerumus dalam nu Arab nak darani inhimak inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat Ainakum monotos ture sira aina bitahqiqil mata ainakum atas lisanati nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin lebokno alif bena huma antara hamzatin ainakum alal wajhi ning atas wajah loro Latak tuna yektene nekani sira kabeh arrijala ing wong lana kene nekani syahwatan ing syahwat ing seneng nini sa Tampo seneng wong wedok bal antum balik di sira kabeh kaumun kaum tajaluna kang geblek sira kabeh kang orang ngerti sira kabeh kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh Fama kana mengkora ana apa sa'an utawa fama kana mengkora ana iku jawab kaum iku dadi jawab kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa angkol kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut ahlahu tegese keluarga Nabi Lut mingkor yatikum saking desa sira kabeh Innahum satamne kaum nabilat iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal sanging pira-pira dubure wong lanang. Fa anjayna mung kan nyelametno ingsun ing Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atau kecuali bojone Nabi Lut. Qadarnaha nakdir ingsun ha ing imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha ing imro'ah tak gawe ditakdirina. Kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa wa amtar lan maringi udan ingsun alihi mengatasi kaum nabi lut mat toron klan udan tenan buati al mataru hijaratus sijil iku watu songkon roko sijil ahlakat hum kang rusak apa hijaro hum ing kaum nabi lut fasa among kau elek banget eh bisa elek banget apa mataru mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan bil adabi dalam seksual, mataruhu mutawi udan sing kena ning nabi lut kena neng kaum Nabi di kalau terang masalah masalah kelainan seks niku jelas haram jelas haram meskipun yang sudah mukodar sing ditakdir itu kita ora melo-melo dieling-eling ya nak sing ikhtiari ikhtiari niku iso rubah niku dosa tapi nanti ini wis ditakdir kelainan jika tidak fitlu ya menya, tidak real melakukan itu ya dianggap wong soleh Mengenai tenggene Ikhya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah ini wonten cerita tiang Mukhonis. Mukhonis itu bocah banci. Dia didesain pangeran sebagai banci. Senang wong lanang, ora senang wong wedo, terus macae gaya-gaya wong wedo. Niku jika jibilah, jibilah harus diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takdir nopo takdir makanya ada cerita Mukhonis meninggal masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci hanya ibunya sendiri yang menguburkan terus ada wali abdal di situ di ini dicerita di kitab-kitab wali abdal tadi sakit muka syafa diutus pangeran kan nyolati niku nyolati Mukhonis tiang wandu sing dikucilkan nopo masyarakat. Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal. Dengan muhonnes wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Nanti kulo nu kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono muhondes, jodoh itu tak kayak Kadang-kadang kalau diprotes pesantren-santri sing fakih, Gus, wong lanang nyerupai wong wedok, wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya nak dene sing kepengin, <laughs> dene yo ya ora kepengin. Dene yo ya ora kepengin nyerupai wong wedok, yo ya ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngene iku. Itu benten, wis wis ngoten pangeran kersane ngoten. Tugale kula eling didhawuhi bapak, kowe aja geman ngaram-ngaramno medhit, medhit itu haram. Bapak eh jadi bapak. Tapi nak anake gak haram, kula nanti protes kok sakit. Aku di santri medit tak didik tak terangno hadise fadilai sakho itu tetap medit. Jebule apa? Pancen bapak wis medit, turunan angel tatane. <laughs> Jajare bapak. Dadi wong nek turunan angel. Ayo jajal turunan wong goblok, ulang ngaji nganti mati ya kangelan. Mulane aja geman mondok nih bekasi gurumu. Mergo ngono anak goblok Jadi yo ya persis bapake. Iku bangun saat ini kan sepuh sangat. Saking sepuhnya saat itu sering dipondoki alumni angkatan Allah. Betul nak bocah goblok jadi oleh cowok cuma bapakmu. <laughs> Karena ini tni zaman bapak bapak. Mana nak mondok hindari mondok menangi guru. Perkara kok konangan dong. <laughs> Nah, jadi nak gosok rupanya persis be bapak itu. Sak goblok gitu <laughs> Lah ngoten niku donya ngoten niku, mlane wong kudu ngaji, mlane ngendikane pangeran donya ku ikhtiyah tauan awakar. Jadi yang bapaknya medit, bayi medit, anaknya di pondono. Kia ini mbok entek nol yang ngaji fadil ilu sakok fadil ayo wong lomo entek nol dingin aja deh. Murah roh pancen sele kak nyambung, <laughs> pancen Nanti cari bapak nang ada di kulon Wis ben ada di kiai aja geman arep-arep dijajakno wong medhit. Apa meneh disatekno. Kok saged, Pak? Wong medhit iku awake wae atau disatekno meneh wong liya. <laughs> Artinya wong nek medhit mesti medhiti dirinya tuku mobil ya mangen anak awak. Ya manu kok kiai ini arep-arep dikai lho ngawake dhewe wae di medhiti apa meneh wong wong liya. Lha iku sing kita ora roh, kersane pangeran iktiyat tauan. Oke. Okay anak wong alim, mbah mbah walim, mungkin ora kepen alim lah ya alim ae. Kulo ora tau dicita-cita di wong alim, tapi bapak kulo ngalim ngerti-ngerti yo ya ngalim. Resikone ora wong ngelem. Jadi Kiai sak Rembang rungu alim gak gawok. Pantes deh ngono dak kuasir. Sajane jos jenengan cara alim wo debutan wo. Kok iso? Tapi lala ra iso akhirnya nah sing turunan wong komentare ya wis biasa bapak ibu wis alim biasa Lego pangeran mulane angel kita ngukumi wong angel mulane ketika nabi takhayyaru li rutafikum fa innal irqa dassas ini apa loh nggih takhayyaru li rutafikum fa innal irqa napa dassas Uang iku nak rabi kon milih nasab sangka wong soleh mergo nasab fa innal irqa sambungan nasab itu mesti mengalir dasar itu pasti mengalir Mulanya kita itu bingung tenan Nah yang misalnya menyon sewu gitu, bapak emangan barang haram, penggaweannya narkoba Terus era tua tobat Tobat anak di pondok, no kepengen langsung soleh Ini cara malaikat bagian manajemen sel kan yuk Nak dulu niatnya soleh kudu anak langsung soleh, tapi nak dulu sisa-sisa pas produksi nganggu kekuatan kefasekan kudune fasek se Kiai ini serasa sabar tetap diboyong mau nakal tenang. Kiai ya diboyong rawa oleh pangeran mau ngape kepen ape kok diboyong. Dibaro ya ora kuat tenang mau isih nakal. Wong ini semua mau ngamuk Oh iso sekandane Joni niru bapak kok tetep niru ae lho. saya <laughs> sele tetep bergerak <laughs> sendiri. Lah paling angel tinggi ini bapak kayaknya Matane paling angel iku piye hukume muqaddar, barang sing wis ditakdir hukume piye. Iku angel tenan. Ya mau fa innal irqa napa? Das. Jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi kayak kudu percaya nasab. Sengendikane Nabi takhayyaru lin taufikum fa innal irqa napa? Das. Yus kudu ngono. Lha bapak ngapal Quran ora iso. Jelas jus wae ora apal. Lu tahu jajal ora apal tenan. Do anake bareng mondok Quran kok pan lanya. Bareng ranya kiai ini disalah nul, Yo gene sing salah ku gene. Wong gene gendek yo gen rapalan kok kon anake. Mulane jadi kiai-kiai nasab kudu dikenal loh. Maksudnya di kepentingan nak santri ini bodoh misalnya bapak eh orang kiai ini. Teku kuangir. ini bab ngoten kuangir. Ya mulane iki penting ngaji gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sering ngelingno sunah ya Allah ku macam-macam. Ana sunah sing berdasar tradisi. Wong elek lan nak kumpulan wong apik suwe-suwe iki dadi napa? Apik iku ya mungkin. Nasab. Nasab ki ngoten. Sawangane anak wong alim wis terputus ora alim ora alim ngerti-ngerti turunan ketujuh nggih. Alim alim. Kok beling male alim alim. Yo ya mau mergo fa innal irqa Dasas. Terus kita butuh percaya gue pengaruh pengaruh nasab nih nggih nggih butuh percaya. Piye-piye agama ngoleh nikah nganggo wali. Wali umur mergo berdasar napa? Nasab. Nasab nah cara Islam gue ditentukan bapak, bapak kandung. Bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah syar'i. Kalau balik ini malah, jadi agama itu ya aneh agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran. Nak sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya. Tapi agama niku nganggep sel itu gak ono gunane illa binikahin sahihin kecuali dengan nikah yang sah. Jadi misalnya anak Zino, Ini rumah ono tenan ya, sampean kepengen untuk barokah ilmu fikih. Keramat keramat, ora usah wiridan nang alim fikih mesti keramat. Kulo niku rapati wiridan itu keramat. wonten tiang lanang rohono nggih. Misale zina mbek sri wedok. Zina umur dua bulan kandungan terus dinikah secara syar'i. Terus dilala anaknya wedok, nggih anaknya wedok. Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sohihin sehingga madhab syafi'i itu ekstrim andai kan bapaknya ngawin saja sah karena tidak ada hubungan nasab. Yes. Bahkan bapaknya andikan ngawin sah mergo tidak ada hubungan nasab. Tapi yo gendeng mesti tentu gendeng, nah, gendengnya gendeng. Itu yang membedakan madhab syafi'i dengan madhab hambali. Cara madhab hambali tidak Nasab itu ditetapkan Tuhan tuh bisnya ini dengan dua hal. Satu bin nasab gen, dua biakdin sahih Cara kula setuju mazhab Hambali, ya alasan madzhab Hambali piye wae mun iku cara adat diarani anak, Nek diarani anake ya ora oleh di Nah itu gara-gara zaman Abu Hanifah Sugeng. Ini ben sampean ngerti ngaji usul fikih, zaman beliau ngaji Sugeng. Niku nak maknane ngeten, wala tangkihu manakaha hukum minan nisa illa maqad salah Nah Abu Hanifah maknane ngene. Kamu jangan menwati menwati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu itu cara maknanya Abu Hanifah jadi misalnya nak contoh Mustafa ya Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek. <laughs> elek. Rasa mesti rasa contoh. Misalnya Zaid. Zaid itu di bapak sing bapak itu demeni wong wedok. di bapak itu, Orang nikah demenan. Zaid demenan tenan demenan didemeni ya ora dinikah tapi di didemeni ikrar misalnya suatu saat bapak itu mati Zaid itu ora ngawin mantan demenane bapak cara madhab hambal di piye tau dikeloni bapak nah cara madhab syafi'i ya oleh wong urung di nikah kesetuju di Ya setuju demenan. Ini urusan hukum. Lha iki ben ra feke ben dadi wali. Ojo men wiridan tok kudu roh hukume feke Dadi wali ono sing dadi wali mergo wiridan ra tau maksiat ono mergo ngalim feke kok alim. Lah wong milih sing pertama. Kewiridan relatif gak mikir. Jadi pendaftarnya lebih nopo banyak, peminatnya lebih banyak. Wali jalur fikih, jalur lari itu repot datang apal alfiah bareng sekangelan kabeh. Boleh. Jadi artinya ngeten orang madhab Hanafi, madhab Hambali. pie-pie nasab sing kecelok anak iku ya anak mergo Terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sohi atau nikahin sohi. Nah cara madhab Syafi'i boten. Liyane syariat itu mambudah, dia harus dibuang. Pokoknya ukurannya itu syariat. Tapi madhab Syafi'i lucu, anak naif mosok uang ngawin anak. Ya mau secara gen kan anaknya tenan, tapi berhubung rane kasofi, bapaknya oleh ngawin. Anaknya, anaknya oleh ngawin, mantan demenan nih. Bapak. Nah, cara mata pamanafi kembali rak oleh. Jadi nak kue di bapak demen dia wong ayu, bapak amati rak oleh kira biom iku wong tau di keloni. Bapak. Iku malane wala mana manakaha abaukum. Nah cara Hambali ku ya loro nih. sing dinikah bapak secara sah ya ora nikah, sing tau didemeni bapak ya ora oleh dinikah. Tapi kira usah terus lah nak didemeni tok <laughs> malah malah ra oleh malah takok. <laughs> Iku malah buyute ra oleh malah takok. Nah, ra oleh dinikah tapi lek gak di malah geblek meneng karo ngene kok. Senengane kok cerdas goblok iku cerdas cerdas fasik iku jenenge wong kok bayangno. Mulane nak ana remang-remang, misalnya wong-wong kawin pacaran saya itu terus isi ini lagi di kawin. Terus bapak eh suatu saat mamang, kalau nggih nate ngalami ditakoki ngoten. Anam tenan mamang Gus. <laughs> Riyen niku dadine sedurunge karo apa sapi sik cangkemmu. Nak ra anak kira oleh jadi wali. piye kue kowe ngumpuli sedurunge nikah. Maksudku akhirnya bawa kawin. Mamang Gus. Wah ini ngel-ngelo kiai wali ini kudu loro. Pertama kue kedua hakim nak tepak anak em ya kue sah, anak e, anak haram ya sengsah wali. Oke, ngel-ngelo. Tapi kalau mau tobat, ya, tapi ternyata ngel-ngelo. Akhirnya wali ini dobel Dia kejajal nadok. Kau nak cari Imam Syafi'i gak sah bapak itu e di wali. Orang orang nikahin nopo, nikahin nopo. Sorry. Lego angel, ting babak ngoten niku angel gitu terus kita beragama niku nabi nggih nate ngendikan ikhtiar ya wa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasa iku milih tempat sing kanggo ngecurno manine sampeyan Jadi istilah nabi takhayyaru linutafikum milihlah untuk meletakkan mani sampeyan pilih di tempat yang benar mana nih rahim rahimnya perempuan fa innal irqa dasa Ya ora kudu kiai gede, ora kudu wong saleh kaliber, pokoke turunane wong saleh. Wong saleh ya ora kudu ideal ya, sesuai saleh saleh. Ya saleh itu kelas-kelasan lah sih, kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Terus pantasnya wong alim ya untuk bojo keluarga kiai sing babai alim, ojo sekedar saleh tapi ra alim. Mau kita blobor ya ojo, maksudnya ya sesuai kelas-kelasan. Faham, jadi ini penting kalau terang. nomor kok itu ada kesalahan. Kalau baleni malih. mergongkok engko iku kesalahan sing di luar ikhtiare Bani Adab itu kesalahan gen. ada wong turunannya wong medit, Bae medit, bapaknya medit, Putune wis ngaji, yo ya ngaji ilu sahok. Fadilae napa lomo. Gak mandi ya. Tetep wae medit, Wis nak ngono kiye kudu ati gedhe cung wiridane cung wis kesel nang ngadani kowe kon lomo. <laughs> Sibat ati ane perkara wis ngerti-ngerti dewata medit. Nen kan dewe bapak kejo geman gedhe medit teman-teman. Nak pira bapak mau kok medit salah, nak sebab medit kenyalano ora iso medit turunan. Sebelum bareng diteliti, bayi wis medit wangel iku malah dandanane wis wis akut. Wis napa? Wis akut. Nah, orang Jawa teleke digoreng meneh. Orang Jawa orang medit ta istilahnya taeke itu digoreng Kau barang sing kebuah kebuak gue dimanfaatkan ulang. Saking napa? Medit. Medit wis repot tenan. Lah ya paling angel bapak gue mau, Lane Nabi yang nanti ngendikan nasab, yang nanti buatan. yang nanti ngendikan nasab Al Karib, Ibnu Karib, Ibnu Karib. Wong mulya mesti anak wong mulya ya anak wong mulya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al Karib, Ibnu Karib, Ibnu ibn al Karim Ibnu Rari. Wong wong mulya anak wong mulya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kowe ngimani ngono ya ora oleh. Buktine Ibrahim wis macet. Kowe Ibrahim bin Azar. Ah, kowe nganggo iku wae, paham. Ya? paham ya? Jadi sing radi nasab diterusno Ibrahim bin sinten Gus? Lah ngomong nasab nak orang wani nerangno ngono Yusuf bin Yakub bin Ishak macet. Nah, mereka wong sing dinasab ora siap Ibrahim bin Soalnya khilaf ulama azharu paman Pak sekarang kangelan gendang lu terus satu pun. Mulane kula sering diceritani saking guru-guru bulan niku critane Mbah wah Mbah Zubair Bang. sering cerita Nah sapi iso dilawan, nggak kue tenanan serkep iso dilawan. Kuriyen ngono kiai jenenge Kiai Saleh, wali merah karuan. Saking alime kiai-kiai Santri-santri Madura mikir, nah kiai alime ini bapaknya malah kaya aku. Suatu saat bapaknya Rono dolan nguyoh pinggir musola ngatuk, <laughs> Terus nguyoh pinggir musola ngatuk. Dikhilah santri berusaha kusnudon. Iki semakam jazab, dikhilah khilah. Dikhilah-khilah aku <laughs> serah kena. Nguyohnya terbuka pinggir musola, dikhilah-khilah ra kena. Ditakwil piye wae serah kena. Akhirnya takok bae kiai. Pak Yai nyuwun sewu badhe tanglet apa jeng? Jenengan kan tiang alim alamah ya jeng terus piye? Nyongko kula bapak jenengan iku langkung alim. Jebule Pak Domuyo pikir oh, musuh. Tapi kiai ini tenang. Lho bapakku iku alim. Paket, tapi kok ngoyo pikir musola. Iya tapi bapakku wong alim mau pinter. Kok sakit, mereka iso minterno aku. Bapakku mutusno aku mondok akhirnya jadi wong alim. Mergo iso minterno aku. Sing bodoh ku mbahku. Dadi piye-piye bapakmu di keputusan terpenting dalam sejarah yaiku mutusno kowe di pondokno. Paham ya? Jadi bapakmu pinter mutusno Mustafa di Tapi bareng terus sing bodoh iku mbahku. Ya, sampean kabeh kira-kira jenis iku. <laughs> Sampean kan wis pinter iso nggo jalalan ngalor ngidul. Bapak em ra nggo jalalan isih awam tapi pinter mutusno anaknya kon ngaji. Lah sing bodoh. Karena abang bodoh, buyutem luwih bodoh. Nego ku nunjukno anak nasab itu kena dilawan. nabi nggih ada contoh kata anak Abu Jahal pintar era karuan jadi Ikrimah bin Abi Jahal padahal anak itu Abu Jahal roh itu anak Abu Lahab itu pintar era karuan padahal anak itu Abu Lahab itu pangeran pangeran itu sakit ngatur dunia sitok no adat sunnatullah itu hukum adat sing sitok no innahu ala kulli syai'in Mengenai kalau nanti ditanya pakar-pakar falak Pak Bahak kalau menurut Anda waktu sholat di fikih itu gimana dia ahli falak dan pernah belajar di beberapa benua ya menurut saya ya, biasa karena Mekah itu katulistiwa ada katulistiwa ya Mekah itu 12 jam sama-sama 12 jam sehingga Nabi ketika sugeng waktu zuhur ya fina zalatis samsu terus nanti kalau dilusek mislahu jadi asar lebih sedikit kalau huruf samsi ya maghrib terus hilangnya asyafakil ahmar mega merah ya jadi apa bisa terus dia cerita di Denmark itu Denmark ya. di Denmark itu 24 jam itu siang terus jadi di setahun itu ada tiga bulan yang siang terus jadi siang terus 24 jam itu siang terus nah sekarang kalau di Amerika malah sampai 18 jam siang jadi nak ngenteni suruh peser ngewu jam 11 malam jadi nak api buka suruh serupe seringnya yang ini sebelas malam. lewes ngono kok bar telung jam wis seringnya sampai metu mana Apa bingung terawih ya, kok. Di kutub utara, kutub selatan tidak pernah ada matahari. Ya seperti itu. Makanya sampai sekarang kan fatwanya Robi Totul Alam Al Islami kan berdebat dua kelompok Sebagian ulama mengatakan dikonversi jam standar yaitu puasa 14 jam. Rata-rata puasa itu kan 14 jam. Anggap saja mulai jam 4 pagi sampai jam 6. Paham ya? Tapi di sana puasa bisa 18 jam, bisa 20 jam. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap ngenteni surup. Ya mau ngenteni buka jam 11. Lalu dia tanya saya, itu Qurannya gimana? Ya saja jawab itu tadi. Allah tuh punya adat. Sunnatullah diikuti hukum adat. Kata suwal ladzi ja'ala syamsa nabu dia awal komaro nurah wa darahu manazila ada di sini awal hisa. Misalnya Allah menghentikan wan hari ada, ya wasamsi ada, wal komari ada itu normal. Normal, artinya normal itu ada khutul istiwa. Kalau Indonesia itu kan kita hidup di Indonesia jadi wong alim itu bejo mereka kitab takrib ora bodoni ya nyatane wektune subuh nak sause tuluk samsi entek ya ana samsi Waktu ngasar entek ya ana hurubus saiki takrib waca ning kutub utawa ning Denmark ke maca takrib ning Denmark waca jenenge poso iku fajar sotik nanti surupe srengenge surupe kapan Mbak wong ora tau surup srengenge utawa waca ning kutub kitab takrib Waktu duha itu nak ini sama ini. Budi bah sering ini. Nah, bingung. Kan? Tapi karena kitab itu dikarang di Arab Saudi dan Arab Saudi ada khotul istiwa. Kita di Indonesia juga sama-sama dilewati khotul istiwa. Sing jadi bahasa Indonesia katulistiwa istiwa Ini Ini ku songkok bahasa falak nopo. Khotul istiwa garis tengah. Kita sama Arab Saudi itu sama-sama garis tengah. Makanya kalau Ka'bah suratul ardi Ka'bah tengah bumi uang sing ngerti falak mesti percaya. Mergo diliwati khotul istiwa mesti neng tengah cara kanjeng nabi Ka'bah ditakok kutub terus nabi ngendikan iki tengah bumi mesti diguyu wong kutub kok tengah bumi mana nabi yo pinter tenan dene umatnya mbah nabi yo pinter tenan umatnya si pinter yo karek sithik sing akeh mau arep-arep syafaat nih tapi Allah itu gak ada adat di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetok na annahu ala kulli syai'in qadir. Iku tengene ayat kul araaitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil kiamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi Kul aro'aitum inca Allahu alaikumun nahar sarmadan ila yaumil kiamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskunu nafi. Kamu harus juga mikir bagaimana bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus dan itu secara faktual ada. Misalnya malam terus-menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada ada apa? matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedengan khotul istiwa kayak di Indonesia. sekarang minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, uang dulu ulama eh, nak dong, dong ulama no salam template gue kiai ra ulama. Ulama gue mikir terus Nanti rako berseneng. Gue bingung. Tapi tetap diurusi pangeran, orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luas bingung bang kiai. Jadi kayak kudu roh bidan ulama bagi kiai, tetap bulat ulama, bingung. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fakir sampai dokter astronomi yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu Aku yang perkara isbat sawalis geger. Padu mau poso. Entah kan geger poso. Padu merung siap poso tuh pokoknya geger. Siap poso itu tenang ya. Paham ya, itu Allah. Allah yang ngendikan nak menuso iku anut bapak ibu, jadi corong Jawa kacang anut nopo lanjut. Tapi Allah ya tetap ala kulli seing, kau Iso wae gawe wong elek ngelahirno wong apik. Ini contoh sing masyhur gitu. Contoh paling gampang ya kados Azharu sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? dua anak Nabi sinten? Itu. Saiki era Nabi Yakub yo ya iya nak contohnya Yusuf soleh, tapi nak contohnya Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beli apa apa? Beli anak Yusuf Nabi Yakub. Iku pangeran. Yo ya ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi yo ya ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo beling Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal bodoh-bodoh padha anake. Nabi Yakub. Hmm, Pangeran gue warai ya tetep ya soal aku lisa saya ingkotir. Mana kowe kudu mlete, iso wae sebab suarga nih di aku. Piye wae aku ala kulli syai'in qadir. Kudu yakin, kudu pede. Gue gak apa-apa, setimbang ra nikmat sebagai pokoke GR-GRan ngono ae. Urip wis penting. Lan nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengen gue muga kitab salah. Padahal tak maca gue muga salah kono orang papat iku mujahid visabilillah, iku wong mati syahid wong suge, wong melarat sabar be ulama iku bolak-balik sing menang akhir wong suge. Nanti tok akhirat sampean sing menang iki wong sugih Mereka Jadi wong sing mati syahid wes neng pintu swargo. aku sing mlebu di sini. mer iye wae ilu syahadah mat fadilah mati syahid ku jelas neng Quran hadis Jadi sing fakir sabar u oh, fakir sabar yo hebat kudu aku sih sing swargo. Jadi sing suke, fadilah yang suke lomo itu wes gak terkirakan yang Quran hadis kudu aku sih. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu wes luar biasa, kudu aku sih. Hasil akhirnya Jibril diutus kon nakoi. Eh Sahid, kue kok roh fadilah sahadah jari sopo, jari Pak Kiai. Mau nah, jadi si gurumu, mau gih. Soalnya menang ya. Eh, fikir sabar, kue kok sabar sing marai sopo, Kiai. Ya sejauh di si gurumu Sugih ngono, kok lomo. Kok roh fadira lomo sing nih sebuah Pak Kiai, ya di sini guru, Wong telu itu sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu buswar sik. Pak Kiai ini rawani. lu kok orang buswar swarga, Masalah sing biayi kula niku. Jadi <laughs> kiai ini sing ini orang mati sakit. sih Kok orang bu, wes sungguh wes disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. ini apa? Simbiye kula niku niku. Simbiye pondoke eh, eh, uripe dekne lho simbiye ibu sugih. Ya akhirnya menang menang kan sugih. Menang sugih menang dojo akhirat. saya sing larat pula balik suka menang. Lah muka-muka cerita iku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Kalau nganti saiki udah berharap cerita iku gak bener. Nah bener berarti suka sugih menang donya jadi aja neng dunia harus menangan neng akhirat aja. Ya kiai dia pondok rata-rata sumbangannya wong larat wong suka. Tapi buka cerita itu salah, guys. Muka Kalau lah ya seneng nak salah. Kalau yang melarat orang jenis wong suka. Jadi ya suka buka salah kan, wae. Muka rakoran rahatis, iso salah kan, muka di. Jadi paham gitu, jadi Allah niku gadah sunnah misalnya umumnya dunia digawe ngeten iki ono wasubhi idza tanaffas nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar tapi yo ya nok dunia sing kul aitum inja Allah wa alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu ya'tikum bidia terus dibaleni malih nak misalnya sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu ya'tikum bilailin tasbih ibu pengen Mana kira pengen ngalim mau Quran kau nganti faham kafe Jadi mau ono Quran yu mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda yo bin ya. Yahuda beling tuh Mana ono Gus papat loro beling loro ora sanggep mewakili. Mono kok kaget. Mana kiai kok beling? ya keben macam lagi ditetir. Kok kue sing geger, ngono kowe ra dia anak kok kue sing Malah iki kok beli, koyo kanan. Ya kowe ora itu coba di anak napa? Beli. Barno ra wis urusannya pengen. Lah opo kue melak melak, biasa mau, Anak iki beli kok sing soleh, kau udang tenan pengiran. Salah kuli sae. Diruna wis kok kok repot. Mungkin ini ngono. Anak mbah kono sing beli, mau oh, variasi cuk. <laughs> Tapi abe itu mau nak dalu kumko husnul. Jadi rasa repot urip wis biasa. Di kula ini mana nggih. Sing dikritik Quran iku seng am dan seng melakukan perilaku sek menyimpang. Tapi nak muhonnes sing takdiri, tak ulang lagi muhonnes sing takdir dan dia tidak melakukan sek menyimpang itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri Kowe eling eling. Dadi kowe ora oleh nguci wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakit, wong dene ya ora roh takdire. Ora roh napa? Takdire. Nah kecuali kalau secara syariat dia melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang nggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning liyo, Nah itu baru kita menghukumi. Kau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au tak malbih selagi tidak jadi aksinya nyata malam tak mal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku ri ri paham ya jadi kudu ono bedaan nih coba apa apa uang ngono terus bawa gedeng wah itu muhonis uang lanang kok uang wedok itu dosa uang dia dewi rak kepengen seperti itu dan dia juga gak tahu jadi ya sini diceritakan kitab-kitab ikhya, diceritakan sini cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah senyolatin wali abdal, jadi seorang muhondis meninggal eh, karena masyarakat situ mengucilkan malah sinyolati wali-wali abdal di kongkon pangeran diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah ya kita tidak pernah tahu paham gitu terus inti cerita non yang kaum nabi itu itu ono fi'lu elengi elengi nopo ada nopo fi'lu melani teman disebut latak tuun al fahisha berarti ada apa fi'lu ya kamu melakukan kejelekan paham ya berarti ada apa fi'lu ada perilaku melakukan kejelekan kalau terus nanya qulil hamdulillah wasalamun ala ibadilladzina nastofa terus Allahu khairun amma yusyrikun Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillah puji kulillahi kagungannya Allah Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufarin umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al madiyati kang wis kliwat al umamil madiyah niku kun ala halaki kufarin umami ing atase ente utawa rusake pira-pira umat al madiyati kang kliwat Wasalamun utawi keselamatan, tapi salam keselamatan iku ala ibadi, iku ngatasé pira-pira kawulane Allah. Kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana to te Allah bitahqiqil hamzatin Allahu wa saniyati alifan a wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labana alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu Allahu. Ana to te Allah khairun iku luwe api liman kedhe wong yak budu kang nyembah sopan ing Allah amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngakeh Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun eh ahlu Makkah nek diwaca ya berarti eh ahlu Makkah tegese ahlu Makkah bihi nglakoni syirik bihi kan apa Ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik Ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran Iku khairun niku pangeran sing No maksudnya ini jamak paling bohong di dunia khairun iku luwe apik li abidiha gede wong sing nyembah alia kalau terang nongi masalah jamak masalah mufrad tasnia wong ini saya rasa seneng lah kudu ngurungokno mau coba peperak seneng naku tuh rumah iku itu jenis kriminal gitu kalau nanti ngisi seminar tentang ilmu tafsir teng teng kajen kalau terang Allah niku nyiapno tauhid rungokno nggih. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal ya akal. Akal logika. Dua dengan luhut, nggih, dua dengan luhut. Terus tiga dengan asmail musamayat, napa? Asmail musamayat. Misalnya sampean saya kita bedhe. Ini rungokno ben. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Ja'a Zaidani. Ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid apa satu Zaid? Tidak saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak kamu bilang Zaiduna beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al Kamus Asyikha, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawa Sikha yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak aliha. Kok aneh Tuhan keyakinannya sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu, Ya yaitu Allah. mestine lafat tuh ilahun itu pangeran sitok Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniasno ilahani ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. pengiran pangerane sitok kok kok jamak. Lah yo iya, nak alihah biro-biro pengiran kan berarti jamak, berarti ono biro-biro pengiran. Padahal hakikate pangeran Sekarang Zaid hanya satu. Kamu nggak boleh mentasniahkan nafat Zaid wong Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Mung Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaid. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat kecuali lafat alihah. Lafat alihah udah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafat ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin Orang mungkin jamak wong pangeran isi toko, kok. Kok jamak. Jadi jamak yo ya sing bodoni. Mana kalau nate ngetes, kalau Rian mulang sekolah tinggi tak tes, lafat ilahun, ikut jamak opo. Nah, tapi santri ini sebetulnya tak ulang. Gitu. Ya orang sing jawab pinter, jamak bohong kus. Mereka ilahun <laughs> jamak bohong. Mereka ilahun pangeran mau sitok, rai iso buat jamak no. Alihah, enggak, enggak darah ini pangeran pirang-pirang. Ibu pangeran. Sebab itu lafat alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Itu misalnya kulau kana fihima aliyatun andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat, Ini salah nopo musamayat, salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi Nabi itu pangeran marahi wa allama adamal asma. Sama saya kita bedai. Andekan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini. Di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul. Terus Nabi Isa diletakkan di lapangan. Orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara bok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang memakan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus yang bakso mendingin aku alhamdulillah aja berdijajani pengiran mau tak bakso rong mangkok. Mungkin gak orang komentar begitu mengatakan alhamdulillah mau sing tuku baksoku pengiran tak rong mangkok. Mungkin tidak ada jawab saja. Tidak mungkin. Tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham itu maksudnya? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenis salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza, dan Hubal itu andekan anda orang arsitek atau andekan anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang wah ini pahatannya bagus ini batu dari mana pasti sepakat ini batu yang dipahat namanya batu yang dipahat tapi wong kafir ku saking gobloke mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngeke sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir inhiya illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum ma nazalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok mbak arani pangeran iku karena salah nopo? Nah. waktu atuh bali wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa anggar liwat amit bah nggih. Bareng ora amit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha pancen bar mangan sembuhan yo ya lara. itu kesalahan kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama itu ya berat. Agar salah nama saat terusnya gitu Nah, itu termasuk sebabnya kafir, uang salah. Nah, itu berat. Nah, mulanya Nabi Adam diwarai nama, ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk, nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa, Isa itu manusia, ya wes nak manusia, ya Manusia orang pangeran. Nah tapi uang kafir pinter memutar balikkan fakta. Terus akan akan itu Tuhan. Nah, mulanya termasuk uang ngaji tauhid kon ngaji luhut. Ngaji luhut ku ben roh nak hadza hajarun Ya hajar ya hajar, hajar itu waktu. Enggak waktu ya berarti lain sabila hijrinya waktu ya orang pengiran. Tapi mereka mengkhela-khela iku pengiran, iku lata, iku uzza, iku sembahan. Ya, Mulane wong yo geman salah nama. Salah nama iku berat. Nah, ya, mulane pangeran itu nama wae dipikir. Mulane kalau nanti ngaji tentang Bukhari ini nak kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham nak kanjeng Nabi sing marai, pancen Nabi ya pancen sahabat yo menungso kayak sing sering ora paham. Di Barbarno ora tau ora tau kagum. sesuai Nabi sing marai. ala tak kaifa yasrifu Allahu an li syatma Quraisyin wa Ini hadis Bukhari. Eh para sahabat, kowe kok gak tau kagum kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilih nopo pangeran aja repot. Ini loh dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad dan musuhku bingung. Jadi pangeran belo aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti kanjeng Nabi kenapa nerang? Kowe roh aku dijerak nopo mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab ya bingung tenan. Anggrek pemisah jancok Muhammad. Dimana diterjemahkan jancok wahai orang terpuji. Lah iya anjir aku sama sahabat guyu mah tak kakak iya pinter tenan pangeran. Oh, pangeran. Oh. Jadi pangeran saking pinter jeneng wae dipikir. Ya iku jenenge nabi jeneng sing bingungno musuh. Mereka nak Abu Jahal pemisoi jancuk kue Muhammad. Nak diterjemah jancuk kue he orang yang terpuji. Jadi anggur Abu Jahal pengamuk. Wah iki ana wong nganti konflik ini gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung deh ya wong kafir itu bentrok ah, gara-gara to iman si rok kafir akhirnya konflik horizontal. Kan kafir horizontal dari Abu Jal bolak-balik ke gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jal tanya pia toh, aku ku Muhammad kok aman muni murang orang yang ter. saya iku cari kaji Nabi rasul sahabat, Kue ora tau gawok be, Allah milih jeneng kue jangan jurah ora paham yo. Ya harus ya, ngene loh Pangeran milih jeneng kue sing no musuh. Ya, iku angger wong suape mangkel be aku bingung mereka tetap nyawa aku ya Muhammad. Ya enggak, misalnya orang kafir gelem gelem kan, ya Muhammad. Wah, kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah, hei orang yang terpuji. Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milih no kekasih jenenge wae di dipikir dipilih. koyo kowe jeneng ora karu-karuan. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu nopo khusus wong nopo, napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dilelek tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Melani itu teng hadis Bukhari ala kei fayas yasrifu wau ani syatma quraisin wala nabi. Nabi anu yal'anu namudzammaman wa namu namudzammaman wa ana Muhammad jenenge wong sing dipisui dini orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya muzammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nak nyelok Nabi Muhammad ku ya muzammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok yang ini ya Muhammad he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, yang ngutang Muhammad tuh ya mudammam. Nanti mudammam mending ndi? Wong iki takoki ini ra ora ono ning kene mudammam. <laughs> Anane Muhammad. Yo ya, maksudku Muhammad akhirnya ketemu ya, nih Muhammad kan. Mana nih Muhammad wong sing? Ya aku kanjeng Nabi. Jadi jenenge itu dipilih no pengira. Ngerti ngerti mau ditiru Mustafa barang itu. Eh, mulane aku ratri mau kan. Kalau cara dihak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ora dihak fatwa, dia wis kadung akeh. Dia wis kadung tapi tak jamin dihisab sampeyan. Tapi ya orang apa-apa, pangeran Rahman gitu, tetap selamat insya Allah. Ngono wong ngono wae. Tapi ojo terus nomen ada anak ojo tidak. Kemana nih Mustafa? Wong pilihan jebule sekolah ramunggah kan Johan. Jadi Jadi kayak bingung no. Paham, itu pangeran. Terus saya ini Karbala. Karbala ini ngotot ceritanya. Sayyid Husain itu cara sampean dikabudut temudi, ditekdir kabudut temudi. Tengkar kali. Niku Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufa dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain putu kanjeng Nabi khusnudon mawon serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufa itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah pernah mbah karena Ibnu Abbas misalnya kanji Nabi Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sementara Husain itu putu Nabi berarti Mbah nih gitu ya Mbah misalnya saya saya sinten Ibnu Abbas Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al kufah latafi jadi nganggo nama wong kufah itu latafi wong kufah itu raiso nepati tapi saya Husain masih percaya masih pede Alhasil akhirnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah aku takok. Ya, delalah aku takok. Takok yang ngeten. Eh, ena hadal manzil. Takok baik pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, "Hadza Karbala." Niki Karbala. Niku saya saya langsung ngetikan, "Hadza karobun wa balaun." Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti ku teng lah iya kok delalah. Maksudnya sing jadi tragedi sejarah jenenge sana, yo ya kok Karbala. Sing maknane karobun Karbala. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis wis delalah kejadiannya ngono paham sih kira maksudnya. Lah iya delala coba delalah di sini, jenenge yo ya Karbala. Paham sih kalau maksudnya. art karobun wabalaun karobun susah balaun benar delalah kabudute saya Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Tang hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi jenenge kabilah kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge rifar Delalah wong dua kabilah iku wong api-api. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Mulane Nabi ya karek ngendikan Aslam salamah wa ghifar ghafarahu Wong aslam no pangeran, wong hifar sepuro pangeran. Ana kabilah itu jenenge Usoya. Usoya iku ndelalah nuwah kan nakal sampai membunuh utusan Nabi. Mana Nabi ngendikan Usoya asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usoya penggaweane ya. Kunjuk no nak pangeran itu, kabeh itu dipikir, Delala yuk kejadian yang mana? Pamit delala ya kejadian. Itu disebut wa alama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik mergo darani Isa basyarun darani watu yo hajar gara-gara salah nama Isa darani ilahun watu darani ilahun akhirnya salah nama diakibat salah tahu salah tahu ada uang bebo bojo wedi gara-gara muni si sigare nyowo. orang kok ora ngrungokno bojo itu belahan jiwa. Berarti nak bojo mbok pekat jiwa milang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Kan ada bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab ya zauja, zauja iku pasangan aja ini pikire, ora ya ora zauja. Ngono ae kok angel. Mau <laughs> coba kan ora, ora ni bojo iku garwa, jadi sigare sigare nyawa tukaran terus. <laughs> Kadang orang sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? <laughs> Badi rembukan mbek tiang aneh-aneh terus oh bahasa nak keliru berat ya nak keliru nopo melane wong itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa melane nabi-nabi nak duka nopo in hiya ma ta'budu namin dunihi illa asma'an sing sama itu muha antum wa hukum kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama akhirnya anda menyembah sesuatu yang salah diawali salah memberi Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Lah wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku Nabi Isa rawono tengene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah oh pangeran dahar. <laughs> Mungkin nggak ada bahasa seperti itu. Nggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nah, nanti ra bayar sih, alhamdulillah wau pangeran utang dulu, <laughs> Wah, malah perkara. <laughs> malah peron ana pangeran. Nah, bodoh misalnya hubal lata. Lata ya tahu kenan, kena bledek, utung kena apa terus Masya Allah pangeran ini berodol. Makanya masyur, ono wong bedui, ape itikaf neng lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? -gara Pas dene itikaf iku ana luwak. Luwak iku nguyo pas dase lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur tenggere Citaring. Aila gun yabulu ali salaban. Mosok pangeran terima duyohi luwak. Kredit dene Islam. Mas gak mutu pangeran iku Islam. pangeran kok duyohi luwak. Lah yo ya umpama awale ora usah ngono-ngononan, pokoke iki watu Kamajakarta terus dipahat wong muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus samane ceritanya ya tetep waduh jadi orang oh, orang mikir asal usul watu langsung dianggap pengiran itu anggere ana salah dimulai India illa asmaun sama itu Mulane kadang salah wong wedi bupati salam barang itu atasan, kita bawaan. Sing maring ngono iku sapa? Jadi kira ada terjadi itu manusia saya juga bupati sibuk wajar atasan sibuk aja eh, nih iku wong ngalor ngidul aku yo ngalor ngidul ngono kan biasa jadi gara-gara salah mbok bahasa noiki, iki atasan <laughs> kowe bahasa no diri sendiri yang kesalah bahasa mesti salah perilaku akhirnya kita azim jajal kowe bupati gue gubernur kono swargane ra mesti aku Mustafa mesti wah wow, mesti keren gue, mesti GR e, mesti ora mesti swargane <laughs> lah ya kan begitu Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi nak pakai terminologi bahasa itu atasan saya. Saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nopo? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Ya umum misalnya kayak istana bojo. Oh cahaya itu, saya makannya aku, saya biaya aku. Mesti kayak melete. Tapi namun digarwo, Wah, sigare nyawa, rata nah, tau urusi nyawa ku hilang tenan. Wah. Lalu nah, kita kau itu yang nak cara jenengan Gus Bojo kok. Kok ya jauh jauh Jauh jauh pasangan. ya. Soalnya bahasa Arab Bojo itu jauh jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana dari ini Bojo itu jauh jauh atau imroah. Imroah atau Fir'aun, imroah atau Sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Kok bahasanya nopo? Garu sigare nyawa sigare jiwa raro. Raro. Jadi eling-eling itu terus ngedikane kamus asyikah itu ora ono tasniyah sing bohong tasniyah lafat nopo ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamak lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ono pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ono pangeran loro padahal pangeran mu Mengenai kena tes, ilahun jamak apa? Jawab bohong Pak Yai, betul nenten. Tapi ngendikane kamus asikha lafat ilaha alihah wis kadung mengarap Arab ana jamaah. Mergo wong Arab goblok. ketika ngendikane ulama ulama ahli luhut jamak yang karena kesalahan yang bikin <laughs> jamak karena kesalahan yang nopo Mengenai pangeran menyiap no tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngambil lupa, geleng-geleng ya, sebagian itu ngambil lupa. Ini sing disebut wa inna napa eh, sebutin wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul Amin ala qalbi kalitaku naminal mumbirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata sebagian hujai Allah itu berupa apa? Bahasa. Kata suau Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asmo Muhammad. Wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad. Berarti maknane manggil He orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat amma yusrikun tusrikun bilya iklan ya wa Eh e ahlu makkah bihi musrikna kelan Allah Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone ali. Aman ana ta idzat khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing grobro langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah lakum maring sira kabeh ta manfaat kudu sira kabeh minas sama sangking langit. Awan nurono ma'an ing banyu Bareng awa nurono fa'ambat na mongko nukono ingsun fi ing dalam lafat fa'ambat na fihi ku tetep ing dalam lafat fa'ambat na iltifatun utai berubah minal bati sanging domir ghaib mestinya kam fa'ambata eh, buatan fa'ambat na tapi napa fa'ambata mergo sedurunge domir napa ghaib dipindah ilata takalumi maring domir mutakal jadi songko redaksi fa'ambata dirubah jadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika bahwa utawi kau tahu bahwa utawi iki ku al bustan iku bustan perkebunan al muhammad sing di pagri di perkebunan sing di pagri ini wong Arab nak dari hati kau nah bustan itu yang tidak di pagri sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api hasanin dikasih api jadi saking nikmati Allah nggih nikmat tenan cara wong Arab dulu perkebunan kormo anggur nggih seneng tenan. Nggih seneng tenan wong Arab tandus nggih seneng tenan. Wong Jawa biasa. Kau orang malah duwe jadi ndelok biasa. Cara sing duwe gitu wah Seneng. Maka nalakum antum gitu saja Maka orang naik lakum ngedi sira kabeh apa antum gitu yang to nukulno sira kabeh sajaroha ing wit-wite hadaik. Kue ra iso nukulo wit, sing iso namung apa? Li adami kudratikum. Krono orang anane kemampuan sira kabeh alih atas atase nak Nah, imbatis sajarah. Ailahum Allah ana ta ana pangeran iku Allah sertane Allah manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah bitahqiqil hamzatan wa tasilisaniyati wa idkhali alifin fi dawma alal wajhaini fi mawadihi asapa eng dalam panggonan kang pitu katus wingi sami ma'awah sertane Allah Terus ana semaca aila aku dan semaca alihan ma'awah sertane Allah ana engkang bantu sapa Allah eng liane Allah ala dalik ing atase imbati sajarah ya ora bakal ana elek sategese ora ana iku mau sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniah ilahani ya ora ana jamak napa aliha dieling-eling niku sampean delok tengene kamu sasihan ning gone bab aliha niku wonten eh, pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasniah jamak koyok lafat napa ilah ilah aliha ilahani balhum balik utawi wong kafir ku kaum niku kaum mana kang nglakoni penyamaan sapa kaum maksudnya wong Allah kete padakno liyane iki ya yakdirun mana yakdirun yusriku nanti sing nglakoni musrik sapa ahlu Mekah musyrikna sapa ahlu Mekah bila iklan wa musyrikna khairu liyane Allah alam ya aman sallallahu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته